Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd Alhamdulillah Barakallahu fikum kita dikumpulkan kembali setelah kita mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan kajian kita yang tadi malam untuk menghilangkan apa namanya penasaran yang ada pada diri kita atau untuk menambah faedah karena satu faedah itu yang kita dapatkan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana yang diucapkan oleh a'immah kita seperti Asy-Syaikh Mukbir rahimallahu taala. Dan semoga ini memberikan manfaat bagi kita terutama bagi dunia dan akhirat kita. Asyik ah, Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dan sebagaimana yang kita ketahui beliau ini ma'ruf sebagai ulama kita di zaman ini rahimallahu taala. Dan mencintai mereka para ulama bagian dari prinsip kita dari al-wala wal bara. Dan itu adalah kelaziman daripada tauhid dan membenci mereka termasuk dari tanda-tanda orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tanda-tanda ya kaum munafikin disebutkan tiga dalam riwayat yang lain empat ini menunjukkan bahwasanya di sana ada tanda-tanda orang-orang yang menyimpan dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Abu Atim Ar-Razi rahimahullah taala beliau mengatakan min alamati ahli bid'ah waqiyatu fi ahli asar dari tanda-tanda orang-orang yang menyimpang dari kalangan pelaku bid'ah di antara tanda mereka adalah mereka menikam mencelah para ulama atau para ulama yang membawa asar dari kalangan ya ulama-ulama Islam baik yang mereka masih hidup ya lebih-lebih yang sudah meninggal ini dijadikan salah satu tanda untuk kita mengenal siapa yang berjalan di atas syaratal mustaqim dan siapa berjalan di atas ya subul jalan-jalan yang di situ syaitan mengajak kepada neraka dan salah satu bentuk cinta kita kepada para ulama Kita mengambil bimbingan mereka. Kita mengambil arahan mereka. Dan kita berpegang dengan ucapan-ucapan mereka. Tentunya tidak mutlak. Ya, harus berdasarkan dalil. Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang dipahami oleh para salafus soleh. Beliau rahimahullah taala mengatakan min nus'i Au min nasahi an nastagila an-nasa ya bima fahu bitas'ihi akidati wal ibadati was suluki wal akhlaki kata beliau rahimallahu taala dari bentuk nasihat dari beliau rahimallahu taala agar kami menyibukkan manusia dengan apa-apa yang memberikan manfaat kepada mereka dengan cara memperbaiki akidah mereka dan memperbaiki ibadah mereka dan memperbaiki perilaku-perilaku mereka dan memperbaiki akhlak-akhlak mereka. Ini susunan ya saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Mulai dari memperbaiki akidah berhubungan dengan ibadah. Demikian juga selanjutnya uslub berupa perilaku-perilaku juga berhubungan dengan yang yang keempat yaitu akhlak. Sehingga empat nasihat ini senantiasa terkait antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, beliau mengatakan, "Hendaklah kami menyibukkan manusia dengan apa yang berikan manfaat kepada mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, eh, res, ala ya ala yang fauka. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, bersemangatlah kalian terhadap apa yang berikan manfaat untuk kalian. Wala tahjas dan jangan kalian malas. Jangan kalian ya lembek ya atau yang semisalnya. Segala sesuatu yang berikan manfaat kepada kita, kita bersemangat. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala berfirman yang antum telah ketahui ya wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa abi shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr demi waktu atau demi masa sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian. Kenapa? Karena mereka meninggalkan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Kecuali orang-orang yang mereka beriman, beramal soleh, dan saling menasihati untuk bersabar, saling menasihati untuk berjalan di atas kebenaran dan saling menasihati untuk bersabar di atas ya, saling menasihati untuk bersabar. Ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan ketika kita mampu mencapai empat derajat ini, maka kita termasuk orang-orang yang bahagia. Ya. Ketika kita bisa menggapai apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini. Kemudian yang berikutnya ya bitasihi akidah. Setelah kita menyibukkan diri kita sesuatu yang bermanfaat tidak menyibukkan dengan sesuatu yang kila wakal. Yang di zaman ini wasilah dalam perkara kila wakal itu sangat gampang. Tersebar. Bahkan kita belum meneliti dan mengetahui perkara tersebut benar atau tidak, kita sudah menyebarkannya melalui media sosial. Ini semua menyibukkan kita dari sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi kita. Berita-berita dari media apalagi yang terkait dengan kehormatan penguasa kaum muslimin. Ini seakan-akan sesuatu yang sudah dianggap ses, ya yang biasa bagi mereka. Padahal itu adalah dosa dari dosa-dosa besar. Ya, bahkan dari prinsip kaum khawarij dan ini menyibukkan kita dengan perkara tersebut. Sehingga kaum muslimin kesibukan mereka dan bahkan kita dari kalangan ikhwan mereka pun kadang tidak sadar ikut serta di dalamnya Dalam keadaan itu ya membantu alul bid'ah dalam tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Sehingga wajib bagi kita untuk mengingatkan agar kita senantiasa memperbaiki akidah kita ini. Sebagaimana para nabi dan rasul mereka diutus untuk memperbaiki akidah kaumnya, umatnya. Mulai dari Nabi Nuh sampai penutup para nabi dan rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadhi ummatukum ummatan wahida." Sesungguhnya Ya. Sesungguhnya ini umat kalian adalah umat yang satu. Artinya di atas satu akidah. Di atas satu akidah yaitu akidah itu tauhid. Allah juga berfirman, "Makanan nasu illa ummatan wahida." Tidaklah dahulu manusia itu kecuali umat yang satu, di atas satu akidah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana nasu ummatan wahida." Fabasallahu nabihina mubashirina wa mundirina. Dahulu itu manusia umat yang satu. Kemudian terjadi penyimpangan di antara mereka dengan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Munculnya ketika kaumnya Nabi Nuh mulai menyembah berhala maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira kepada mereka bagi yang memiliki akidah yang sahih dan memperingatkan mereka bagi orang-orang yang memiliki akidah yang sesat Ini semua menunjukkan bahwasanya mereka para rasul datang dan diutus kepada manusia dan umatnya untuk memperbaiki akidah mereka. Akidah mereka yang rusak disebabkan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam anna la ilaha illallah." Pelajarilah la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya ya, yang pertama kali kita perbaiki adalah akidah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita memperbaiki Apa untuk kita mempelajari? Yang pertama kali adalah tauhid. La ilaha illallah. Dan ini adalah asas dari iman. Dan juga para nabi dan rasul mereka mengatakan kepada kaumnya, "Ya kaumku Ya qawmi budullaha malakum min ilai gairuhu. Wahai kaumku. Kalian beribadalah kepada Allah. Yang tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Semua para nabi mengajak untuk memperbaiki akidah. Yang pertama kali mereka dakwakan kepada umatnya dan manusia agar memperbaiki akidah kaumnya. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari penutup para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al muddatsir Ya ayu al-mudassir, kum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wa rujasa fahjur. Wahai orang-orang yang berselimut, bangkitlah. Bangkitlah dan berilah peringatan. Ya, bangkitlah dan berilah peringatan dengan mengagungkan Robmu yaitu dengan mentauhidkan Rabbmu dan sucikanlah pakaianmu yaitu bersihkanlah dirimu dari kesyirikan dan jauhilah kesyirikan tersebut yaitu berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ini nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan ayat ini Nabi SAW diangkat menjadi seorang Rasul. yang menunjukkan bagi kita bahwasanya yang pertama kali kita lakukan dan ini yang kita contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sebelumnya yang pertama kali mereka sibukkan manusia dengannya adalah dengan memperbaiki akidah mereka. Dan Tentunya ini adalah hasas daripada agama Islam yang dengannya akidah sahih tegak agama seseorang. Sebagaimana yang telah antum ketahui dari ucapan al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala dalam mukaddimah Kawaidul Arba Inna ibadah la tusamma ibadah illa ma tauhid. Kama anna shalah la tukamma la tusamma shalah illa ma tahara. Ya, idza daqala hadasa fi tahara batalat kama anna shalah idza dakala syirk ya kama anna ibadah idza dakala syirk ya batalat kama kala rahimallahu taala sesungguhnya ibadah ini tidak dinamakan ibadah kecuali dibangun di atas tauhid, di atas akidah yang sahih. Sebagaimana sholat tidak dinamakan sholat kecuali ya dibangun di atas wudhu. Artinya sebelum kita sholat kita berwudhu dulu. Jika masuk dalam wudhu tersebut sesuatu yang membatalkan berupa hadas, ya apakah buang angin atau yang semisalnya, maka batal wudhunya. Ya kalau batal wudhunya maka tidak ada dia dapatkan. Walaupun dia salat seribu. Sebagaimana ibadah. Jika dimasuki oleh syirik. Maka rusak ibadah tersebut. Sehingga yang membangun agama kita adalah akidah yang sahih. Dan yang merusak agama kita adalah akidah yang sah, akidah yang batil. Dan ini memiliki manfaat yang sangat besar. Dan bahkan syaitan, iblis, ini pemimpin kesesatan. Dia tidak akan mampu menyesatkan orang-orang yang memiliki akhir yang sahih. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Fabi izati la aku aja main, illa ibadaka minhum mukhlasin. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala Maka demi kemuliaanmu ya Allah Nistaya saya akan menyesatkan manusia seluruhnya. Ini janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dari kalangan amba-ambamu yang mereka ikhlas. Ini yang dikecualikan oleh iblis dia tidak akan mampu menyesatkan hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka senantiasa ikhlas yang memiliki akidah yang sahih dan meninggalkan semua akidah yang batil maka ikhwani fillah kita betul-betul memperhatikan diri kita dan ini nyata Ketika kita memiliki akidah yang sahih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari berbagai kemungkaran. Dambakan kemungkaran-kemungkaran tersebut dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita akan diselamatkan dengannya. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau sudah dihadapkan sesuatu yang ya yang ini tentunya tidak bisa lagi dihindari. Dihadapkan dengan seorang wanita yang cantik jelita. Kaya raya. Seorang bangsawan dan dia berdua di dalam ruangan dan telah dikunci. Ya. Ketika keadaan seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ammat bihi" ya, wa hamma biha laula an raha burhana rabbihi Kadzalika nusarriful anhu suha wal fashaha innahu ya min ibadina mukhlasin. Sungguh wanita tersebut sudah punya keinginan yang kuat untuk melakukannya kepada Nabi Yusuf. Demikian juga Nabi Yusuf punya keinginan yang kuat. Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan bukti-bukti ya kepada Nabi Yusuf tujuannya demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar dari perbuatan yang buruk kenapa innau min ibadina mukhlasin Karena sesungguhnya Nabi Yusuf dari kalangan hamba-hamba kami yang ikhlas yang memiliki akidah yang sahih. Dipalingkan. Ya. Kadzalika nusarrifu demikianlah kami malingkan darinya dari perbuatan ya keji dari perbuatan yang buruk dari perbuatan yang mungkar karena beliau termasuk dari kalangan amba-amba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas yang memiliki akidah yang sahih. Subhanallah. Ini ya menunjukkan pentingnya kita terus memperbaiki akidah kita. Dan tentunya kita sangat menyedihkan Walaupun yang berbicara apalagi ya dari kalangan ikhwah butuh kita terus memperbaiki siapapun diri kita. Kita memperbaiki diri kita. Tentunya dengan belajar dan talaki kepada para ulama, para masyai, para hasatidah. Dan alhamdulillah kami ingatkan kepada antum sekalian dan kita di sini di seluruh Indonesia, terkhusus antum. Adanya gonimah bagi antum. Ya. Dan itu gratis. Dengan tinggalnya ya salah satu masyarakat kita di sini. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi kita memanfaatkan nikmat tersebut mengambil gonimat tersebut yang datang kepada antum. Ya, tanpa antum harus mencari. Tentunya tujuannya apa? Untuk memperbaiki akidah kita. Di antara contoh ya jeleknya akidah yang merasa diri mereka paling benar akidahnya. Contoh sekitar kita saja, tidak perlu jauh-jauh. Ya. Yang tentunya kita inginkan perbaikan pada diri kita dan saudara kita kaum muslimin dari kalangan salafiyin secara khusus dan kaum muslim secara umum. Mungkin masih ada orang-orang yang tidak mau sholat di tempat ini dan memilih salat di masjid orang awam yang di situ bid'ah di depan mata mereka. Ini menunjukkan ya rusaknya keyakinan mereka. Yang sampai sekarang mereka tidak bisa mendatangkan bukti dalil dari Al-Quran dan Sunnah atau dari ucapan ulama ya menunjukkan penyimpanan kita dari prinsip dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka cuma berdalil pokoknya Syekh Fulan sudah bicara, sudah. Ya, ini juga menunjukkan rusaknya akidahnya. Ya, seakan-akan Syekh Fulan mutlak ucapannya benar. Kalau dia meyakini demikian, naudzubillah. Ya, berarti dia menjadikan tandingan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia yang kedua yang maksum dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para pengikutnya ya disuruh untuk fanatik sudah cukup apa kata saya apa kata tidak kelas ya tidak perlu mencari ini semua menunjukkan akidahnya. Orang tersebut rusak. Ya, maka wajib kita perbaiki. Dia menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat berupa memperbaiki akidah kita. Belum gampang kita memponis. Alul bid'ah menuduh kita gampang memponis, tapi ternyata ada di antara mereka mudah memponis. Ya, Jangan kalian menyangka Khawarij itu dia ya mempunisnya memang kafir, tapi kita punisnya apa? Orang-orang yang mengaku di atas akidah yang paling benar mempunisnya fasik. Gampang mempunis manusia fasik. Ya, Orang orang khawarij gampang memponis manusia mengatakan kafir. Ada orang yang membantah khawarij. Daurah sana sini. Memerangi teroris. Tapi dia gampang memponis manusia fasik. Bahkan gampang mengeluarkan manusia dari al-sunnah. Ini menunjukkan akidah tersebut bukan di atas akidah yang sahih. Seandainya mereka memiliki akidah yang sahih, tentunya mereka menjaga lisannya. Kenapa? Ya. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi berbicara tentang Allah atau tentang rasulnya, apalagi tentang agama yang tidak ada ilmu padanya. Asal kehormatan seorang muslim itu haram. Apalagi orang-orang yang memiliki kedudukan dari kalangan para, para ulama. Haram. Dan termasuk dosa besar. Dan bisa mengeluarkan orang dari al-sunnah wal jamaah. Bahkan jika dia mencelah ilmu yang dia bawa, ya Kata Syekh bin Bas rahimallahu taala, ini termasuk kufur. Ya, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka berhati-hati. Jangan menyangka diri kita sudah taklim, kajian, kemudian kita tidak memperhatikan diri kita untuk memperbaiki akidah ini. Apakah sudah benar atau tidak? Belum lagi terjadi perselisihan di antara kita. Ya. Langsung jatuh tolak tiga atau tolak bain. Ya. Kalau jatuh tolak tiga berarti sudah bisa. Ya. Tidak bisa lagi haram, tidak bisa lagi bertemu kecuali setelah ya wanita tersebut yang mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain kemudian tidak lama dicerai baru dia bisa kembali ini terjadi kepada orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada akidah sahihah. ketika mereka berselisih langsung menjatik, menjatuhkan ya tolak bayin bukan lagi tolak roji. kalau tolak roji, tolak pertama dan kedua masih bisa kembali dan masih bisa bersama satu ranjang tapi kalau tolak tiga kelas ya berpisah padahal dalam perselisihan tersebut ada tahapan yang kita ya tempu, Kita wajib bersabar di atasnya, menasihatinya. Kemudian memboikotnya kalau dia tidak menerima nasihat, itu pun boikotnya di dalam rumah. Adapun di luar tidak. Ya. Masih bermaksiat kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, baru dikasih pukulan yang tidak menyakitkan atau melukai sampai membekas. Ini ya menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita langsung menjatuhkan ya talak tiga kepada saudara kita sampai tidak mau salat lagi bersamanya di masjid atau tidak boleh bertemu di jalan. Ya, saling buang muka, saling membelakangi, tidak mau salam, tidak mau sapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dari hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak beriman salah seorang di antara kalian Sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Ini kelaziman daripada tauhid. Al-wala wal bara. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Nabi SAW mengatakan ya abdul amal al ubu fillah wal ghubdu fillah amalan yang paling utama adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan man ahabba lillah ya au man ahabba fillah wa abghada lillah wa atolillah wa manalillah faqad istakmalal iman Siapa yang cinta karena Allah dan benci karena Allah dan memberi karena Allah dan mencegah karena Allah Subhanahu wa taala maka sungguh telah sempurna keimanannya. Ini semua menunjukkan al-wala wal bara dari prinsip al-sunnah wal jamaah yang wajib kita menetapkannya pada ukuran dan timbangan syariat. Bukan kata pulan dan pulan. Kalau pulan sudah mengatakan benci, bencinya. Ya. Kalau pulan mengatakan boykot, dia juga memboikotnya. Harus di atas timbangan syariat. Kenapa mereka gampang melakukan yang seperti ini? Karena rusaknya akidah mereka. Oleh karena itu sibukkan diri kalian dengan memperbaiki akidah kalian. Dan tentunya yang paling pertama kita ingatkan ya diri kita dan keluarga kita. Agar kita membenah, membenahi akidah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya ku ampusakum wa ahlikun nar." Wahai orang-orang beriman, Jagalah diri-diri kalian. Kita dulu. Ya. Kemudian keluarga kalian dari api neraka. Kita menjaga diri kita yang pertama kali. Setelah itu kita jaga keluarga kita. Sebagaimana Nabi SAW. Wa andir asirata asirataka akrabin. Berilah peringatan yang Muhammad kepada keluargamu yang dekat pada keluarga-keluargamu yang dekat. Ya, kewajiban kita. Setiap kepala rumah tangga wajib memperbaiki dirinya dan keluarganya agar membenahi akidah-akidah mereka. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan sesuatu. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ya dan perintah di sini bermakna apakah perintah bermakna wajib atau perintah bermakna sunnah ketika Allah dan Rasulnya memanggil kita dengan suatu hukum. Ya. Terutama kaum wanita untuk kita memperbaiki mereka mulai dari anak kita paling kecil untuk kita ajari mereka supaya tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya cadar memakai hijab syar'i tapi siap tunduk dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ya agar kelak nanti dia menjadi ibu rumah tangga menjadi wanita yang solehah Kenapa? Karena di kala kecilnya sebelum dia menikah kita sudah didik dia sehingga dia menjadi wanita yang solehah Dan ketika menjadi ibu rumah tangga dia lebih solehah lagi. Karena Nabi SAW mengatakan ya dunia mata Wa khairul mata al mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah para wanita yang salehah. Para wanita yang salehah. Ini perhiasan dunia. Kita ketahui perhiasan itu ya menghiasi apa namanya berkilau dan bercahaya jika wanita di, di dunia ini baik, ya, maka dunia juga akan baik. Dunia akan bercahaya, bersinar. Tapi jika wanita rusak, maka akan rusak juga dunia ini. Ya. Sebagaimana kata ucapan, wanita itu adalah tiangnya agama, apa tiangnya e, negara. Jika baik suatu ya baik wanita di suatu negara maka baik juga para wanitanya apa e, baik wanita di suatu negara maka baik pula negara tersebut kita sebagai kepala rumah tangga berkewajiban mendidik mereka menjadi wanita yang soleha sebelum dia berpindah ke tangan laki-laki yang lain ya artinya sebelum dia menikah kita tanamkan kepada mereka untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita ya dengarkan kepada waktu Syekh Ali mengimami kita ya, beliau membaca dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu atihullah wa atihur rasul wa ulil amri minkum fa in tanasaktum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dan penguasa atau umara di antara kalian. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan inilah ya penakwilan yang sangat baik. Kita diperintahkan kembali dan mentaati Allah dan Rasulnya. Di sana, ya, ada satu perkara yang penting kita menyampaikannya agar tidak terulang pada yang lainnya. Ketika Allah mengatakan ya, pangkiu "Fankihu matawabalakum minan nisa." Masna wa sawaruba, wa ruba. Fa in kittum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat. Ya. Ila akhir ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian dikala wanita-wanita yang kalian senangi. Ya. Masna dua, wasulasa tiga, waruba empat. Ini hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dipanggil oleh Allah dan Rasulnya pasti dia mengatakan sami'na wa ta'ana. Kami mendengar dan kami taat. Tapi orang-orang yang tidak menyukai ayat ini Pasti dia membencinya. Baru mendengarnya saja. Ya, ketika dibacakan muncul kebencian. Pasti di antara mereka saling berbisik-bisik. itu lagi. Ya. Sampai ketika ada kajian seperti ini yang menjelaskan tentang hukum disyariatkannya ta'addud itu ya sampai ada yang stres itu baru mendengarkan kajiannya. Sampai ada yang stres. Dari kalangan ya wanita-wanita kita ini. Kita tidak berbicara orang awam. Dari kalangan ahwat-ahwat salafiyah. Stres dia. Ya. Dan ini kita tidak boleh mendiamkannya. Kenapa bisa stres? Ya, ini menunjukkan ada sesuatu pada akidahnya. Dia tidak siap menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulai dari kecil anak-anak perempuan kita dididik ya untuk mereka tunduk kepada syariat ini. Di situ jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, jika kalian tidak mampu jadi ya tidak usah khawatir. Jika kalian tidak mampu wahai kaum laki-laki ya, untuk berbuat adil jika menikah lebih daripada satu, maka satu saja Ya. Jangan dibayangannya itu wah. Selalu mengikuti awan nafsu dan cemburu yang ada dalam hatinya atau tabiatnya. Tapi ketika dia mendengarkan ayat itu, dia mengatakan sami'na wa ta'ana. Kami siap ya Rasulullah. Ya, kami siap ya Allah. Kami mendengar dan kami taat. Jangan mengatakan sami'na wa wa asayna. Kami mendengar dan kami menolaknya. Jangan seperti itu. Sehingga ketika ada seorang suami melakukannya, apa yang terjadi? Ya. Sampai mengancam. Pilih mana? Saya atau dia? Ya. Kalau engkau tidak ceraikan dia, saya yang pulang ke rumah orang tuaku. Atau cerahkan saya sekarang juga. Ya. Ini semua ucapan-ucapan yang batil yang menunjukkan bahwasanya dia tidak mampu menerima syariat ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengamalkannya dan melakukannya. Dan istri-istri beliau ridho. Adapun Aisyah radhiyallahu anha ya beliau cemburunya ketika madunya datang mengirimkan makanan kepada Nabi SAW. Bukan cemburunya ketika Nabi SAW tak ada. Cemburunya ketika manusia apa ketika madunya membawa makanan ya mengirimkan makanan kepada beliau di rumahnya Aisyah. Kemudian dia pecahkan piring tersebut. Bukan ketika ya Nabi SAW melakukan tadu Paling ketika Nabi SAW pulang membawa madunya, Aisyah cuma datang ingin melihat. Ya. Penasaran bagaimana sih madu saya? Ya, tidak meminta cerai. Ya Rasulullah, ceraikan saya, kembalikan saya ke rumah orang tua saya. Sehingga Nabi SAW mengancam yang membenci sunnah ini. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, Laisa minna. Man bas sunnati palesa minna. Siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Kalau kita betul-betul mengagungkan sunnah, maka kita siap untuk menerima sunnah tersebut. Dan ada yang berdalil, sunnah yang lain saja belum engkau kerjakan. Ya. Apalagi sunnah yang ini. Atau ada yang mengatakan jangan bergaul dengan Ustaz Pulan, nanti engkau tertular dengan ya perbuatan ini. Nah, ini semua ya tidak pantas bagi seorang wanita muslimah apalagi salafiyah yang mereka adalah kutuah di tengah-tengah umat ini untuk mengucapkan seperti itu. Apalagi sampai meminta cerai kepada suaminya. Ya, kata Nabi SAW, Aina ma imra'atin talabat ya min sojiha talakon ya urrima alaihi ra'ital jannah. Kamu kalau Nabi SAW. Siapapun dari kalangan wanita meminta cerai kepada suaminya, ya bigeri baksin tanpa ada udur syari, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Baunya saja dia tidak cium. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga? Ini ancaman yang keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta cerai disebabkan suami ta'addud ini bukan udur syar'i ya dan banyak diantara kita dari anak-anak kita dari kalangan saudara kita ya dari kalangan salafiyah meminta cerai kepada suaminya ini tentunya tidak pantas bagi seorang yang mengaku salafiyah karena tidak pernah dilakukan oleh para sahabat eh, tidak pernah dilakukan oleh para Sahabiah. bahkan mereka di kalangan dulu itu gampang menikah mereka ya datang seorang wanita kepada Nabi SAW ya Rasulullah nikahi saya lihat ya ketika Nabi SAW melihat kemudian tidak muncul padanya ya tertarik kepada wanita tersebut Bangkit seorang sahabat. Ya Rasulullah nikahkan kepadaku. Lihat. Kemudian Nabi SAW. Apakah engkau punya sesuatu yang jadikan sebagai mahar? Ya. Dia tidak memiliki apapun kecuali apa yang beliau apal dari Al-Quran. Kemudian Nabi SAW menikahkan laki-laki tersebut dengan wanita tersebut. Nah ini menunjukkan bahwasanya gampang mereka menikah. Ya, bahkan dalam keadaan perang mereka melakukan pernikahan. Besok akan berperang ini. Ya, di malam harinya mereka bulan madu, ya, afan. Ya, istilah bulan madu tidak boleh. Ya. Di malam itu mereka ya menyelesaikan ya kegiatan mereka di pagi harinya itu suami mereka berperang. Dan itu mati. Subhanallah. Bagaimana ketundukan mereka para wanita kepada syariat ini? Mereka menerimanya. Sehingga di, di zaman itu jarang kita dapatkan bujangan, jarang kita dapatkan perawan tua, ya, jarang kita dapatkan Wanita-wanita meminta cerai kepada suami-suami mereka. Ini semua berhubungan dengan apa yang disebutkan oleh Asy Al-Albani rahimahullah taala. Karena rusaknya akidah tersebut sehingga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya kurang sempurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Almarhu ya almarhatu la yastati ay ya seorang wanita dia tidak akan mampu menunaikan hakullah haknya Allah Subhanahu wa taala sampai dia menunaikan hak suaminya dan ridho Allah ada pada ridho suaminya artinya seorang istri itu ibadahnya ya itu semakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala ketika baiknya dia kepada suaminya. Sebagaimana yang diucapkan oleh Umar ibnu Khattab rahimahullah ta'ala. ar rajul. Ba'dal imani billah. Khairun min nisa'i. Ya. Khairun min nisa'i. Ahsanu khuluqi wadudun wa walud. Seorang laki-laki dia tidak akan mendapatkan manfaat setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini setelah akidah. Lebih baik dari wanita atau istri ya yang baik akhlaknya dan dia peranak ya dia penyayang dan dia peranak. Ini semua terkait dengan empat yang kita sebutkan. Baiknya akidah, maka akan membawa kita baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita ikhlas melaksanakan ibadah tersebut dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan baiknya ibadah maka akan memperbaiki uslub kita, perilaku kita, perilaku kita sehari-hari. Dengan baiknya perilaku kita sehari-hari ini akan memperbaiki dan memperbaiki akhlak kita. Sehingga urutan empat ini dalam memperbaiki akidah yang sahih yang paling utama ini akan membawa baiknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baiknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa perilaku kita yang baik. Dan baiknya perilaku perilaku kita akan membawa kepada akhlak kita yang baik. Ini perlu diperhatikan. Ya, sehingga jangan dengan sebab seperti ini ya karena mereka juga para wanita itu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka diberikan kajian khusus. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, kalian berkumpul di satu tempat, kemudian saya akan datang kepadamu. Ini menunjukkan mereka ingin memperbaiki agama mereka, ya, ibadah mereka, akidah mereka, perilaku dan akhlak mereka, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka juga diberikan kajian khusus. Walaupun dengan kesibukan kita ya, para wanita atau para umahat istri-istri kita sibuk maka mereka pun juga ya bisa untuk menyibukkan diri mereka dengan majelis ilmu walaupun mereka kerja di dapur alhamdulillah ada ya streaming yang mereka bisa dengarkan atau mereka diberikan kajian khusus tujuannya ini semua agar memperbaiki akidah mereka memperbaiki ibadah mereka ya uslub-uslub mereka dan akhlak-akhlak mereka. Ya, kalau dia meminta cerai atau mengancam suaminya, ini semua menunjukkan akhlak yang buruk. Atau dia stres mendengarkan kajian, ya, seharusnya bertambah keimanannya, justru mendengarkan kajian agama itu keimanannya tambah turun, akalnya berubah ya tabiat wanita ya itu memang sesuatu yang wajar tapi tidak boleh berlebihan ya dan tidak boleh juga terlalu dibawa arus pertengahan dalam menjaga tabiat tersebut kita cemburu cemburu kepada yang yang benar Sebagaimana Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ya, inna Allah la, yastahi anil haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu. Ya, dari kebenaran. Nah, ini yang pantas kita cemburui. Artinya ketika ada orang yang menentang kebenaran, nah ini yang wajib kita cemburui. Adapun mendapatkan cemburu bukan pada tempatnya, maka ya ini sesuatu yang jelek. Tempatkan pada tempatnya. Jangan berlebihan ya sampai rumah jadi berantakan, hancur. Ya, bukan hanya rumah. Ya, rumah yang kita sudah bangun juga rumah tangga hancur. Disebabkan karena amalan ini. Jangan juga terlalu ya meremehkan. Ya biarin saja suami saya maksiat daripada dia taat Ya biarin aja dia lihat perempuan, dia lakukan ini. Nah ini juga tidak boleh. Ya. Ada yang melakukannya berlebihan lagi. Nah. Harus pertengahan. Ya, imbang kita menghadapinya. Syariat Allah Subhanahu wa taala agar kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Karena yang kita inginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita tidak akan mungkin mampu menunaikan haknya Allah yaitu tauhid sampai kita menunaikan hak-hak suami kita. Dan mereka para salafiyah sebagaimana yang disebutkan oleh Afsah binti Sirin mereka itu menjadikan suami-suami mereka seperti umara seperti para penguasa bagaimana sikap kita kepada penguasa begitu hormatnya kita kepada mereka begitu kita menjaga ya sikap kita kepada penguasa mereka para salafiyah ya begitu mengagungkan dan menghormati suami-suami mereka. Kalau kita berani untuk menatap mata suami kita, hmm, hati kok. Ya. Seakan-akan dialah sebagai kepala rumah tangga yang ditakuti dan disegani. Terbalik, ya Dan tentunya ini berkait dengan, dengan apa yang kita bacakan tadi. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai dirinya sendiri sebagaimana dia mencintai ya, eh, dia tidak akan beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini kelaziman tauhid untuk kita cinta ya kepada saudara kita sebagaimana apa yang kita cintai pada diri kita sendiri. Kita para wanita misalnya ya senang kalau ada laki-laki yang mendatangi kita. Demikian juga kita senang kepada saudara kita, demikian. Tapi kita saja yang ingin memiliki, ya, yang lainnya tidak boleh. Dalam keadaan syariat mengatur, ya, dan menetapkan dan mentakdirkan, ya, dalam syariat dan hukum Allah Subhanahu wa taala, wanita itu ya itu dipikul oleh satu laki-laki, ya, empat wanita itu dipikul oleh satu laki-laki. Itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengingkari, tentunya kita mengingkari takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pengingkaran dengan tabiat yang syar'i ya, tidak gulu dan juga tidak apa namanya berdiri apa uh, eh, dibawa ya maka Tabiat seperti ini tidak apa-apa. Tapi kapan berlebihan atau kurang? Nah, ini bisa jatuh dalam maksiat dan bahkan bisa jatuh dalam kekufuran. Kalau sampai dia mengingkari ya syariat tersebut. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa'ahbata a'malahum. Demikian ketika mereka mengingkari atau membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, maka terhapuslah amalan-amalan mereka. Intabi, hati-hati. Ya. Ima kita jatuh dalam dosa, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, ima kita jatuh dalam kekufuran. Maka yang seperti ini perlu kita pelajari untuk memperbaiki akidah kita, ibadah kita, ya perilaku perilaku kita dan akhlak akhlak kita. Dari sekarang tidak ada waktu nanti-nanti. Jangan dibiarkan itu berlalu ber, ya berlalu terus sampai bertambah korban, korban, korban semakin banyak. Dan itu senang diikuti oleh para wanita nah, sebagai dalil dan alasan. Ya. Ini menunjukkan adanya sesuatu pada diri-diri mereka. Bangga. Ya. Dan tidak mengambil yang baiknya, meninggalkan yang baik dan mengambil yang buruk. Ya, yang buruk saja diingat-ingat. Itu tabiat mereka. Yang baik itu ditinggalkan. Itu ini menunjukkan ada sesuatu pada mereka. Sehingga barakallahu fikum ya, tentunya kita sebagai seorang dai, seorang ustad melihat seperti ini jangan dibiarkan. Perlu kita mengingatkan dan menasihati mereka ya mereka yang memiliki akidah yang jelek dari kalangan khawarij ya dari kalangan terosi dalam perkara ini berhasil mereka Hi. ya itu yang mereka dahulukan berhasil dalam perkara seperti ini kita yang terus mengajari mereka tauhid ya kajian tauhid kajian sunnah justru yang seperti ini mereka ya gagal ini menunjukkan masih ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Apakah pada diri pembicara ya atau pada yang lainnya atau dari kalangan saudara-saudara kita dari kalangan dai-dai alusunal jamaah Bukan berarti dakwah kita gagal karena itu bukan ya perkara yang inti, tapi ini kemungkaran. Wajib bagi kita mengingkari dan menasihati dan meluruskan Ya, tidak boleh kita tinggal diam. Sehingga ketika saya dapatkan ya faedah ini dari Asy' Al-Albani rahimahullah taala, ini perlu untuk kita membenahi diri kita dari akidah kita, dari dan kemudian ibadah, uslub-uslub atau perilaku-perilaku kita dan akhlak-akhlak ini semua ya perlu kita perhatikan dan termasuk juga ya dari sesuatu yang jelek ketika ada sesuatu yang kita tidak sukai ya pada seseorang apa kita tersinggung apa kita tidak cocok dalam suatu permasalahan ya ini juga akhlak yang jelek ya mungkin ada sesuatu pada akidahnya. Ya. Yang perkara tersebut sebenarnya bukan dalam perkara akidah atau perkara manhaj yang perlu kita saling memboikot. Itu pun ada tahapannya, tidak langsung. Ya, tidak langsung jatuh tolak satu, apa langsung tolak tidak, tiga, tidak. Bertahap dari satu, dua, itu masih diharapkan supaya bisa kembali. Sampai jatuh tolak tiga. Ini semua perlu diperhatikan. Ya, jangan terlalu cepat mengambil sikap. Ini juga ya perlu kita perbaiki. Apalagi tersinggung dengan ustadznya sudah tidak mau hadir di majelis ilmu. Ya, atau ada ikhwah di situ yang dia tidak senangi, sudah tidak mau duduk berkumpul. Akhirnya dia ya kehilangan banyak kebaikan dan banyak Ya. Kenapa? Karena dia menghindar terus. Nah, ini bidaya tuh ya. Ini permulaan uh, dari talbis iblis, ya. Bagaimana kita bisa menyimpang dari al mustaqim. Ini juga tabiat yang buruk. Walaupun kita disakiti, ya, sebagaimana diceritakan oleh Soleh, ya, uh, Ya. Sulit siapa ini? Suami. Hampir sama anunya. ya salah satu masya kita. Saya lupa anunya, lakopnya. Beliau menceritakan kisah ahimah kita itu berdebat. Ya, keduanya ini berdebat dan suatu permasalahan. Sampai menegang perdebatan tersebut. Ketika sudah pada puncaknya, salah satu dari mereka berludah. Dia ludah itu lawannya. Puh, depan. Ya. Mukanya langsung. Subhanallah. Kalau kita mungkin, ah, itu sudah terbang ini. Tuh, bukan ini lagi kaki. Ya, sudah pukulan maut. Ya, itu sampai mungkin bisa mati Apalagi orang Bugis. Ya, jaga kok. Ya. Itu diludahi. Ya, kalau kita akan diludahi itu percikan saja, wow, sudah. Hmm. Ini akan dibalas dengan darah. Ya, itu tidak. Ketika diludahi dia mengatakan, ya, ya, ini ludah halal. Ya, ini ludah halal. Artinya apa? Tidak apa-apa. Ini udah halal. Ya. Kalau kita mungkin ya, jangankan di dilewati saya punggungnya sudah marah sekali apalagi orang tua kita. Mereka itu lapan dada ketika berselisih, diludahi. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan bagaimana ya akidah mereka itu betul-betul lapan dada mereka. Kalau kita langsung ambil sikap, ya pukul palu atau tolak tiga, ya atau tolak bayi atau yang semisalnya, tidak memikirkan prinsip-prinsip syar'i. Ya, padahal setiap hari kita belajar, mendengarkan kajian dan taklim. Ya, maka ilmu itu kemana sebenarnya? Ilmu-ilmu yang kita pelajari itu kemana sebenarnya? Apakah sekedar hadir saja badan? Atau bagaimana? Ya, ini perlu introspeksi diri, perbaiki, dibenahi. Kenapa seperti ini? Kenapa Ya. Dan tentunya kita antara takut dan mengharap. Tidak artinya kita tidak bisa menjamin diri kita bisa selamat. Ya. Perlu introspeksi diri. Karena namanya nama apa anak Adam pasti dia penuh dengan kekurangan. Tidak ada yang menjamin diri kita untuk terus ya tidak tergelincir. Tidak ada yang menjamin. Oleh karena itu perhatikan perkara seperti ini. Benahi dan perbaiki. Ketika kita sudah memiliki akidah yang sahih, maka tentunya ibadah kita ini akan semakin meningkat ya dan semakin ya betul-betul semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita menjaganya agar ikhlas dalam mengerjakan amalan tersebut dan mencontoh perilaku ibadah akhlak akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala intinya ya intinya adalah agar apa yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan syariatnya itu lihat hati kita apakah saya melakukan perbuatan ini sudah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala kedua apakah sudah sesuai dengan syariat kita ya nah, ini ukuran yang paling inti maka ketika kita memahami perkara ini Maka sikap-sikap kita, perbuatan-perbuatan kita akan kita timbang terus dengan dua ini. Mau bersikap, mau melakukan, ya dia memperbaiki dulu niatnya. Dia lakukannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dalam perkara cinta, lihat, ya cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Benci juga karena Allah Subhanahu Wa Taala. Memberi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak memberi juga karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diukur dengan syarat dengan ukuran syariat kita. Ini yang perlu diperhatikan. Agar kita betul-betul ya bisa menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang di tengah-tengah umat ini sebagai uswah ya karena kita alusunnah jamaah ini seharusnya menjadi tauladan bagi kaum muslimin yang ada sekitar kita. Jangan justru kita ya menjadi barang pembicaraan, perbincangan di antara mereka. Oh, salapi di sana begini begini. Tapi ceritanya yang buruk-buruk bukan yang baik-baik. Kalau ceritanya yang baik-baik, alhamdulillah ya itu dari kita sendiri. Tapi kalau ceritanya yang buruk, maka itu dari kita dari kita juga sendiri, ya. Sehingga kami ingatkan pada diri kami sendiri dan saudara-saudara kami dimanapun berada agar benar-benar memperbaiki empat perkara ini, terutama akidah kita dan ibadah kita perilaku kita dan akhlak-akhlak kita agar sesuai dengan apa yang dimaukan dengan syariat, sesuai yang dimaukan syariat kita. Ya, bukan dengan apa yang dimaukan diri kita, hawa nafsu kita, tapi sesuai dengan syariat kita. Dan itu semua kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga apa yang saya sampaikan ya bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian untuk kita memperbaiki diri-diri kita masing-masing terutama lingkungan kita di rumah agar kita memperbaiki dari diri kita sendiri kemudian ya istri anak-anak kita dan yang lainnya wallahu alam bisawab eh, jazakumullah khairan wa hafan minkum terlalu lama semoga apa yang kita sampaikan ini